Saudara Saudaraku dimuliakan Allah, para pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina al mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kita hadiahkan buat junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang-orang yang selalu membasahi lidahnya untuk memuliakan Rasul dengan salawat. Karena ada sebuah riwayat, ada sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala ibu pernah menjadikan malaikat. Allah menciptakan salah satu malaikat malaikat ini Allah jadikan memiliki mahkota. Dan mahkotanya pemirsa menjulang tinggi sampai ke arash. Di tengah-tengah mahkota malaikat itu tertulis kalimat yang indah dan mesra. Apa kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadur Pertanyaannya, apa fungsi malaikat ini Allah jadikan? Jawabannya, tiap hari, tiap saat, setiap detik Allah suruh pemirsa malaikat ini turun dari langit ke bumi mondar-mandir untuk mencari hamba Allah yang mau membasahi lidahnya membaca salawat kepada Rasul. Kalau malaikat ini menemukan ada satu pengajian, ada satu orang, ada satu kampung, di sana ada orang-orang yang memuliakan Rasul, maka malaikatnya akan naik lagi menghadap Allah seraya melapor, "Ya Allah, ada satu pengajian di cahaya hati di sana terdapat orang-orang yang memuliakan Rasulmu. Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Ayo kita merenung. Bukan cuma nama ibu loh yang ngetop di hadapan Allah. Bukan cuma nama ibu yang harum di mata Rasul. Tapi nama orang tua kita ikut terangkat derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan Rasul. Alhamdulillah. Nama orang tua kita ikut dikenal di hadapan Allah. Gara-gara kita membaca salawat. Lalu Allah akan minta kepada malaikat ini untuk setiap sehelai rambutnya membacakan istighfar dan doa buat orang-orang yang mau bersalat untuk Rasul. Coba pemirsa kita merenung sebentar. Kita hidup di dunia ini dapat doa dari ma, dari ustaz saja sudah bahagia. Dapat doa dari ustazah saja sudah bahagia. Bagaimana kalau yang kita dapatkan itu adalah doa dari para malaikat? Makhluk yang dikenal la ya'sunallah. Mereka ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah satu kebahagiaan yang tidak pernah ternilaikan harganya. Allahu Akbar. Siapa yang ingin derajatnya naik di hadapan Allah? Siapa yang mau dapat doa dari para mereka? Dan siapa yang merindukan syafaat Rasulnya? Kata kuncinya, perbanyaklah bersalawat kepada Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. آل محمد يا مسلمين صلوا عليه صلوا عليه اللهم صل على bukti di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang akan selalu mencintai Rasul. Amin. Amin. Bu, ah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memiliki kekuatan memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mewujudkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau ngomong-ngomong soal rumah tangga. Setiap orang kan pasti mendambakan rumah tangganya itu bagian dari rumah tangga baiti jannati. Ya di dalamnya ada ketenangan. Ah, ini hari kajian kita sederhana. Saya akan mengajak ibu-ibu semua yang saya muliakan, terkhusus buat para pemirsa yang kita banggakan. Sebentar lagi saya ingin mengajak semua kita merenung. Kira-kira rumah tangga kita ini termasuk tipe rumah tangga seperti apa? Karena sebentar lagi saya akan membagi rumah tangga itu menjadi tiga tipe rumah tangga. Ada berapa Bu? Tiga. Tahu dari mana? Kan belum dikasih tahu. Ada tiga tipe rumah tangga. Ah, pemirsa pasti penasaran. Rumah tangga seperti apa sih? Yang pertama adalah rumah tangga tipe kuburan. Pasti ibu nanya-nanya nih, jangan-jangan di dalamnya penampakan. Boleh jadi. Mungkin suaminya ma, uh, apa? Dracula, istrinya suster ngesot. Boleh jadi begitu, karena banyak ramkan, tipe kuburan. Nah, nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, apa sih yang dimaksud eh, yang kedua, rumah tangga tipe apa lagi Ustaz? Ah, yang kedua saya kasih gelar namanya rumah tangga tipe ring tinju. Oh, ini jangan-jangan nih ya, suaminya Mike Tyson, istrinya Laila Ali. Tiada hari sama McDonald. Seminggu tujuh hari berantem melulu. Cuma satu hari damai-damaian. Tiada hari tanpa adakan piring terbang. Sendok melayang. Ah, ini rumah tangga yang selalu diwarnai dengan kekerasan. KDRT. <laughs> Ada yang ketiga. Impian dari semua manusia. Siapa yang tidak ingin rumah tangganya seperti rumah tangga yang ketiga? Rumah tangga apa yang ketiga ini? Ah, mau tahu kan? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ah, pemirsa yang dimuliakan Allah, penasaran kan? Rumah tangga yang ketiga seperti apa? Rumah tangga ini adalah cermin rumah tangga Rasul. Baiti jannati. Rumah tanggaku adalah syurga bagi diriku rumah tanggaku bisa memberikan ketenangan bagi batinku. Rumah tangga yang nomor tiga ini adalah idaman bagi semua manusia. Kita kembalikan yang pertama, rumah tangga tipe kuburan. Ustadz maksudnya apa? Apakah ini rumah tangga yang dibangun di atas tanah kusir? Bukan. Ini maksudnya apa? Ini adalah rumah tangga yang tidak ada keromantisan antara suami dengan istri. Suami diam, istri cuek. Suami pergi ke kantor, istri nggak tahu lembur kemana. Suami pulang, istri pulang, tidur satu ranjang, nggak ada adegan ngomong-ngomongan. Cuma sedih mana aja. Ini mohon maaf loh, ibu punya suami ganteng seperti apa? Kalau nggak pernah ngajak ngomong, ibu tidur satu ranjang, sama saja dengan penampakan. Mendingan ibu punya suami yang hancur, tapi rajin ngomong. Enak yang mana nih <laughs> Bu, maksudnya tipe yang pertama ini pemirsa adalah rumah tangga yang tidak ada keharmonisan. Tidak ada komunikasi yang indah antara satu dengan yang lain. Tidak ada bumbu-bumbu keromantisan. Suami acu, istri nggak punya. Suami tidak menempatkan dirinya sebagai suami yang soleh. Istri tidak pada posisi wanita yang soleha. Ah, ini adalah rumah tangga seperti kuburan. Bahkan Rasulullah mengatakan, rumah tangga yang seperti kuburan ini adalah di dalamnya itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka berbahagialah pagi-pagi kita udah belajar bareng. Pagi-pagi pemirsa kita udah belajar nonton cahaya hati. Allah karim. Mudah-mudahan Allah selamatkan rumah tangga kita Amin. dari kategori rumah tangga yang pertama. Amin. Amin. Bu, rumah tangga yang pertama ini ketika azan berkumandang, ayalah salah. Suami istri, anak tidak pernah sholat berjamaah. Suami istri justru berjamaah di depan televisi. Ini rumah tangga yang kuburan, nggak pernah ada keberkahan. Malaikat akan jauh dari rumah tangga ini. Rahmat akan pergi dari dirinya. Nggak pernah ada lantunan Al-Qur'an Makanya kata Rasul kalau ada satu rumah laisalahu syai'un minal Qur'an, enggak pernah dibacakan Al-Qur'an, maka rumah ini seperti kuburan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ah, yang kedua, rumah tangga tipe ring tinju. Maksudnya apa? Ini mungkin suami preman, istrinya jagoan. Ini rumah tangga yang selalu berantem. Kalau yang pertama itu diem aja nggak pernah ngomong. Ah, yang kedua ini terlalu over. Bukan ngomong lagi udah mencak-mencak. Jadi hari tanpa berantem, KDRT menjadi warna dalam kesehariannya. Selalu aja ada kekerasan. Suami ngomong satu baris mentak-mentak, istri ngejawab satu kaset plus kusut. Ini sering terjadi loh. Bu, ini suami yang tidak ada keharmonisan. Bumbu-bumbunya adalah marah-marahan ini mohon maaf loh, Imam Ali pernah mengatakan, rahmat Allah tidak akan turun buat salah satu kaum kalau di dalamnya ada perpecahan. Baik kaum sekarang, kaum dahulu maupun kaum yang akan datang. Ah, ingat loh, kemarahan itu bisa menghantarkan kepada perpecahan. Makanya Nabi SAW menjauhkan rumah tangga beliau daripada unsur-unsur yang bersifat KDRT. Beliau menjauhkan rumah tangganya dari unsur-unsur kemarahan. Bahkan Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi pernah bersumpah, demi Allah, selama bertahun-tahun saya jadi pembantu di rumah tangga Rasul. Saya belum pernah mendengar Rasul marah kepada istrinya. Saya belum pernah mendengar Rasul mencaci maki istrinya. Padahal istri Rasul banyak, tapi tetap akur loh, Bu. Bu, Rasul nggak pernah marah loh. Saya buktikan. Ada sebuah kisah sejarah. Betapa Rasul itu pribadi suami yang penyabar. Satu hari pemirsa, Rasul pernah pulang dari masjid kemalaman. Begitu pulang kehausan, kepengen minta minum. Lalu dibikinin minum sama istrinya Aisyah. Karena Aisyah mungkin setengah ngantuk, mau bikin minum, mau ngambil gula, terambil garam. Tahu kan hasilnya apa? Asin kan? Begitu diberikan kepada Rasul. Rasul lalu meminum air ini Begitu diminum Rasul kaget. Hmm. Ketika itu Aisyah kaget, "Ya Rasulullah, apa ada yang salah minuman yang saya buat?" Rasul tahu loh perasaan seorang wanita, dia jaga. Mungkin istrinya udah susah payah bangun tidur malam-malam cari gula nggak ketemu, udah payah-payah ngebikinin. Dibentak-bentakan tambah hancur hatinya. Betapa dahsyat pemirsa, Rasul itu pribadi yang pandai menjaga hati nurani, hati nurani perempuan. Allahu akbar. Tuh lihat, ketika istrinya nanya, "Ya Rasul, apa ada yang salah minuman yang saya bikin?" Ah, Rasul justru berbohong tapi untuk membangun kebahagiaan bagi istrinya. "Tidak, sayang. Tapi kok wajahmu begitu ya Rasul? Seperti kaget." Apa kata Rasul? Wajah ini kaget karena ini menjelaskan bahwa minuman hari ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Nah, berbohong kan? Iya. Nah, lalu saya menyimpulkan ada loh bohong-bohong yang boleh diperbolehkan dalam agama. Salah satunya berbohong ketika ingin membangun kebahagiaan buat pasangan kita. Ibu bohong kepada suami, suami bohong kepada istri tapi dengan catatan bohongnya untuk jabal khatir, membangun kebahagiaan buat pasangan. Tuh, betapa dahsyat Rasul nggak pernah marah loh. Bahkan sejarah kedua membuktikan ketika Rasul pulang dari masjid kemalaman. Mau pulang ke rumah istrinya nunggu mungkin terlalu lama akhirnya ketiduran. Begitu tidur Rasul pulang ketok pintu Assalamualaikum Aisyah Aisyah tidak mendengar. Mungkin tidurnya terlalu nyenyak. Assalamualaikum Aisyah. Masih tidak ada sautan. Assalamualaikum Aisyah. Tiga kali berturut-turut tidak ada jawaban. Marahkah Rasul? Nehi, nehi. Rasul nggak marah lu bun. Allah karim. Rasul mengambil serbannya lalu dibentangkan di depan pintu rumahnya. Beliau rela tidur di atas tanah yang gersang semata-mata hanya ingin memuliakan seorang wanita, istrinya. Bayangkan Rasul manusia yang pasti masuk syurga aja masih mau begini. Nah kita kalau nggak hancur itu rumah. benar nggak? Uh, Rasul mau lo tidur di atas tanah yang gersang. Allah kerim. Demi memuliakan istrinya. Begitu Rasul tidur. Sepertiga malam Aisyah terbangun dari tidurnya. Begitu lihat kanan kiri Rasul nggak ada. Aisyah langsung buru-buru membuka pintu rumahnya. Begitu dia buka dia menangis sejadi-jadinya. Melihat Rasulullah tidur di atas tanah hanya ingin memuliakan dirinya. Lalu dia berkata, Ya Rasul, maafkan saya semalam saya tidurnya terlalu nyenyak. Melihat omongan, melihat ucapan yang keluar dari mulut istrinya, apa jawaban Rasul? Allah Karim. Penasaran kan? Apa sih jawaban Rasul? Ah, tenang. Nah, <laughs> ini udah ada yang mau tanya nih kelihatan. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya mau nanya bagaimana seorang istri bisa taat dan patuh pada suaminya sedangkan suaminya itu tidak pernah memberikan contoh yang baik untuk istrinya malahan dia menyuruh istrinya itu untuk berbuat yang tidak baik untuk berbuat serong istilahnya menjual dirilah Allah ya gitu. dan di samping itu suaminya selalu berbuat kasar dan keras terhadap istrinya baik ah bisa dimuliakan Allah pertanyaan begitu dahsyat Kayak jangan kemana-mana setelah ini kita akan temukan jawabannya Pemirsa cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari ibu yang dimuliakan Allah ini, pasti penasaran kan? Apa sih jawaban Rasul ketika melihat istrinya yang menangis, menyesali kesalahannya? Karena nggak mendengar ucapan salam yang sudah diberikan Rasul kepadanya. Aisyah menangis, "Ya Rasul, maafkan saya semalam saya tidurnya terlalu nyenyak ya Rasul." Apa kata Rasul? Rasul langsung berdiri, ditutup mulut istrinya buru-buru. Ditutup loh bu tutupnya dengan gaya santun lagi Ya Rasul maafkan Romantis ya Ya Rasul Aduh Kalau suami zaman sekarang Pak maafin mama mau gementah yang mampir bu Tuh Allah karim Begitu dahsyat ahlak Rasul Makanya mohon maaf loh Rasul itu Allah Karim. Begitu udah nutupnya santut nadanya pun enak didengar. Apa katanya? Aisyah, jangan minta maaf sayang. Berikan saya waktu dan kesempatan. Biar saya jadi lelaki, manusia pertama yang meminta maaf. Maafin saya ya, semalam saya pulangnya terlambat. Allah Karim. Udah nggak dibukain pintu loh bu. Tidur di depan rumah loh pemirsa. Jadi manusia pertama lagi yang minta maaf. Allahu Akbar. Bu, kok jadi lemas begini Saya jangan-jangan kecewa laki-laki. <laughs> Baik, ah, ngomong-ngomong soal suami. Ah, Bu, yang harus diingat adalah taat kepada suami itu memang keharusan, wajib. Tapi yang wajib ini bisa menjadi gugur ketika suami sudah mengarahkan kepada kemaksiatan. Selama dia mengajak kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, maka hukum taatnya wajib. Tapi ketika dia sudah mengarah kepada kemaksiatan, malam-malam ngajak mojok di orang pojok. Oh ini bilang suami nggak benar nih. Ah, ibu boleh membangkang, ibu boleh membantah, tapi tetap dengan cara-cara yang bijaksana. Betul kan? The... Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, yang di dalamnya ada warna-warna yang indah yang diwarnai dengan keimanan dan ketakwaan. Amin. Amin. Ah, rumah tangga yang ketiga, rumah tangga baiti nasi Seperti siapa? Seperti rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya Rasul tampil menjadi lelaki yang soleh Yang punya tanggung jawab kepada anak istrinya Para istri Rasul tampil menjadi wanita yang soleh Rumah tangga yang ketiga ini adalah cermin rumah tangga yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan Suaminya soleh, istrinya soleha Mohon maaf loh bu, gak penting loh punya suami ganteng kalau dia gak soleh Bener Apalah artinya punya istri cantik kalau nggak dia nggak soleha? Makanya saya dulu waktu mau nikah saya pernah ditawarkan, Ustaz Ahmad mau perempuan yang pertama cantik jelita tapi dia nggak soleha, aura kemana-mana. Yang kedua punya wanita orang deso, uang deso, tapi dia soleha. Ustaz pilih yang pertama atau yang kedua? Tapi yang kedua nggak cantik loh. Yang pertama cantik. Ustaz pilih yang mana? Uh, waktu itu saya tegas langsung mengatakan, saya pilih nomor tiga. Oh enggak ada ya? Iya maksudnya cantik dan soleha. Nah, emang nggak boleh milih apa? Ustadz juga manusia. Bu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, suami kita menjadi suami yang soleh yang bertanggung jawab kepada kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi wanita yang soleha yang bisa memberikan tauladan bagi anak-anak kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa budiman, InsyaAllah coba lagi dari kesempatan Kita tutup pengajian dengan sama-sama Mengangkat kedua belah tangan kita Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma Wa tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'suma Ya munassir nasir Ya mudabbir dabbir Ya musahil sahil Sahil alaina kulla asir Bijahil bashir nabir Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Pemirsa saya dimuliakan Allah. Lahir batin mohon maaf kekurangan milik saya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jumpa lagi dan kesempatan. Ada nama iya kemajumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.